Qala rahimahullah fihi masail bab tentang sebab-sebab kekafiran Bani Adam dan mereka meninggalkan agamanya itu adalah hulu fi salihin. Anna man fahima masailul ula mas'alatul ula anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dah. Nah, orang yang paham tentang bab ini dan bab yang berikutnya Masya Allah Bab majah annal ghulu fi quburi salihin. Yang sebelumnya bab maja'a fi minat taghlib Dan dua bab terkait dengan kuburan. Nah, artinya berangkatnya dari sifat hulu ini. Siapa yang paham bab ini tentang bahaya hulu kepada orang soleh dan juga bab berikutnya bagaimana sikap keras terhadap orang-orang yang beribadah di dekat kuburan orang saleh. Di dekat kuburan orang saleh saja dilarang, apalagi menyembah kuburan itu, meminta kepada yang dikubur. Kemudian bab yang kedua, enam disebutkan bahwa melampaui batas terhadap kuburan orang saleh itu bisa membuat kuburan itu berubah menjadi berha, berhala. Nah, qala tabayyana lahu ghurbatul Islam. Tabayyana lahu ghurbatul al-Islam. Nah, jelaslah baginya betapa asingnya Islam di zaman beliau. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wara'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab. Dan dia melihat keajaiban yang luar biasa tentang kudrat Allah dan kekuasaannya membolak-balikan hati hati manusia. Sebagaimana dahulu disebutkan di dalam ayat eh, dalam hadis Rasulullah menyatakan bada al-islamu ghariban kama wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba nah Islam yang dibangun di atas tauhid ini asing dahulunya nah bukan mereka itu orang-orang yang tidak kenal Allah orang-orang Quraisy ketika itu bukan orang yang tidak kenal Allah mereka bersumpah dengan nama Allah membuat perjanjian kesepakatan di antara mereka juga dengan nama Allah bismikallahumma nah mereka tahu yang mencipta adalah Allah, yang memberi kekuasaan apa namanya, melindungi, memelihara alam semesta ini adalah Allah. Ya, seperti itu juga mulai semakin lama jauh dari nubuah, masa-masa hilangnya hilangnya ilmu. Nah, ilmu tentang tauhid ya, akhirnya pudar sampai di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah. Baik, qala Yang kedua Nah, ini disebutkan di sebagian ulama bagaimana di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab sebelum dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab keadaan itu juga seperti nah di zaman-zaman jahiliyah dengan berbagai alasan tabarruk kepada kuburan orang saleh nah ya minta berkah bahkan kepada pohon dan itu pun terjadi di negeri kita memberikan sesaji nah, subhanallah masih ada ya di zaman modern ini kadang-kadang lihat apa itu maksudnya itu mereka itu kadang-kadang di pojok-pojok jalan simpang-simpang kan tuh ada daun kemudian ada telurnya nah, yang pernah punya ilmu perdukunan tahu enggak ya subhanallah kalau enggak khawatir fitnah besar tak tendang itu karena ya Allah sedihnya maka malunya sedih ya Allah lemahnya kami nah yang semestinya mestinya disingkirkan dihancurkan subhanallah yang kemikir ya orang banyak juga sekitar itu subhanallah kadang-kadang mau seolah-olah nggak sengaja gitu mau nabrak tapi subhanallah nah, banyak di pojok jalan itu entah yang di merongga yang di gentongnya perapatan-perapatan Meg ya yang dekat sedikit mau ke enam al -Quraba. subhanallah ada bunga nah itu terjadi dan itu juga dialami. Artinya orang-orang yang mereka itu melampaui batas terhadap kuburan, mm, ya, memuliakan penghuni kuburnya, meminta barokah datang ke kuburan tersebut. Bahkan subhanallah bukan hanya orang saleh yang didatangi kuburannya. Orang fajir, orang yang tidak pernah terkenal kecuali sekali seumur hidupnya. Di, kalau di Mesir, masya Allah hebat. Ada namanya Ahmad Al Badawi. Tidak terkenal, tidak terkenal ya, tapi ketika dia datang ke masjid hari Jumat itu kemudian buang hajat di masjid, itu jadi terkenal. Nah, kemudian apa? Kemudian mati itu jadi wali. Nah, tanyakan sama orang Mesir, siapa Ahmad Al-Badawi? Didatangi untuk cari orang yang punya pengen punya anak, datang kuburannya. Punya rezeki datang ke kuburannya. Nah, ini terjadi, terjadi. Makanya ada pameo kalau ingin terkenal Khalif Tushar. Khalif Tushar. Kalau kamu mau terkenal, nah, selisihilah. Nah, bikinlah yang aneh-aneh nyeleneh, ya. kamu terkenal. Nah, yang lebih parah lagi karena mereka bukan istihza, tapi kalau memang sampai ada ini. Nah, nggak pas lah memang tadi. Nah, baik, nah, tapi seperti itu. Qala asaniyah, ma'rifatu awal syirkin ada fil ard annahu kana bi syubhatis salihin. Memahami tentang awal kesyirikan terjadi di muka bumi ini, awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini apa? Disebabkan syubhat salihin. Artinya syubhat yang terkait dengan orang-orang saleh. Nah, kemuliaan mereka, kemudian kecintaan kepada mereka. Nah, itu pangkal pangkalnya berlebihan di dalam memuja, memuji mereka, mengagungkan mereka seperti yang terjadi pada Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasra. Ini adalah orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Dalam keadaan dicintai oleh masyarakatnya, meninggal dalam waktu berdekatan. Akhirnya apa? Kehilangan, nah, dibisikkan oleh syaitan. Pertama apa? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Ya, mengenang nasihat-nasihat mereka dibuatlah ini Wad di sini, Suwa di sana. Jadi setiap lewat di tempat Wad terkenang nasihatannya. Oh iya dulu suwa menasihati kita seperti ini, Wat menasihati kita seperti ini, semangat lagi ibadah. Ini dipakai sama orang-orang tarekat sufi ya. Nah, lebih-lebih rafidah ya. Nah. Qala salisah ma'rifatu awwali syai'in ghayyira bihi dinul anbiya wa ma sababu dzalika ma'a ma'rifati annallaha arsalahum. Ini disebutkan nah ini kisah-kisah mengenal tentang perkara yang pertama sekali di yakni dengan itu dirubahnya agama para ambia. Nah, yakni yang menyebabkan perubahan agama para ambia itu pertama sekali apa? Asyirk. Itu yang pertama kali yang menyebabkan huyira bihi. Bihinya itu bisyirk. Nah, jadi sebab pertama sekali jatuhnya ini berubahnya agama para ambia itu adalah kesyirikan ini. Itu juga yang terjadi pada orang-orang Arab. Ya. Yang pertama kali merubah ajaran Nabi Ibrahim, ya, Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia yang pertama kali mendatangkan berhala dari Syam, Hubal, diletakkan di Mekah. Nah, kemudian menyuruh masyarakat Arab sekitar itu untuk menyembahnya. Nah, Wa sababuhu wa ma sababu dzalik? Apa sebabnya terjadi kesyirikan itu? Al-ghulu. Ya, al al-ghulu. Nah. Al-ghulu fi salihin. Al-ghulu fi salihin. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini tiga hal ini dulu. Tiga masalah ini simpulan kalau misalnya pun simpulan atau inti-inti dari bab yang ke-18. Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna.